Kita melanjutkan sedikit pembahasan tentang kisah perjalanan haji Nabi alaihi salatu wassalam pada Hajjatul Wada' bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau melakukan wukuf di Arafah pada tanggal 9 dan wukuf di Arafah ini adalah rukun yang paling besar di antara rukun-rukun ibadah haji. Sampai Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Al-hajju Arafah. Ini termasuk rukun yang besar. Dan barang siapa yang tidak ya, melakukan wukuf maka tidak ada haji baginya. Nah, tidak ada haji baginya. Ada sebuah pelajaran penting di antara pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari wukuf di Arafah. Bahwasanya hari Arafah dikatakan oleh Nabi Ali Alaihi Wasallam, afdalud du'a du'a yaum Arafah. Seafdal-afdal doa adalah doa pada hari Arafah. Dan amalan pada hari itu memang al-iksar minat doa. Memperbanyak doa. Nabi Ali Shallallahu Wasallam setelah sholat zuhur dan asar jam'an wa qasran di jama dan di qasar Nabi Ali Shallallahu Wasallam berdoa ila guru syams berdoa sampai tenggelamnya matahari doa yang lama ini yang dilakukan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam di antara mauqif di antara tempat di mana Nabi alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah adalah ketika wukuf. Dan ini doa yang sangat lama. Ya, mungkin bisa sampai lima jam. Allah azza wajal, berdoa kepada Allah azza wajal. Ba'da salat az-zuhur wal asr, yakni berarti jamak takdim. Sampai tenggelam matahari. Nabi berdoa kepada Allah azza wajal. Di sini juga menunjukkan betapa butuhnya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal. Semakin banyak seorang berdoa kepada Allah Azza wa Jal, menunjukkan hajatnya kepada Allah, maka semakin dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Ikhwati rahiman rahimakumullah. Perjalanan dilanjutkan oleh Nabi Ali Shallallahu wasalam ya, sesudah beliau melakukan wukuf di Arafah dengan segala amalan yang dilakukan ketika itu Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan ke Musdalifah. Di sana beliau melakukan sholat maghrib dan isya jamak dan di kosor. Kemudian mabit bermalam di Musdalifah sampai sholat fajar. Sampai sholat fajar. Ini yani sholat subuh. Setelah sholat subuh Nabi Ali Shallallahu Wasallam berdiri menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan beliau. Beliau berdoa di Masjidil Haram yang sekarang dibangun masjid di situ. Tetapi semua tempat di Musdalifah adalah tempat untuk berdiri berdoa kepada Allah. Ba'da salatil fajri, Rasul berdoa menghadap kiblat sampai menjelang terbit matahari. Sampai menjelang terbit matahari. Terang beneran, tapi belum terbit. Nabi melanjutkan perjalanan dari Musdalifah menuju ke Mina. Dan di Mina pada tanggal 10 atau Yamun Nahr ya, beliau alaihi salatu wassalam melakukan amaliyah pada hari itu dengan melempar jumroh kemudian menyembelih ya, menggundul kepala beliau ya, kemudian beliau melanjutkan ke Mekah beliau melakukan tawaf nam ifadah dan kembali lagi ke Mina untuk mabit pada tanggal 11, 12, 13 di Mina ikhwati rahimani rahimakumullah ya eh, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan ibadah haji Ali, Nabi Ali Sulatu Wassalam. Dan di antara kisah yang terjadi, kita akan sebutkan sebuah kisah. Barangkali kisah ini kita jadikan sebagai penutup dari pembahasan haji wada. Dan jika ada pertanyaan terkait dengan pembahasan atau yang lain, dipersilahkan. Yaitu sebuah kisah di dalam perjalanan Nabi Ali Sulatu Wassalam melakukan ibadah haji ada seorang sahabat yang naik onta, jatuh dari ontanya, kemudian terinjak oleh ontanya, famat, kemudian meninggal. Kisat ya. rojul wa kasathu anakoh Seorang sahabat yang dalam keadaan ihram, dalam keadaan memakai kain ihram, dalam keadaan beliau melakukan ibadah haji, jatuh dari ontanya, kemudian diinjak oleh ontanya, famat, meninggal. Sebuah musibah terjadi. Ada sebuah pelajaran diambil dari kisah ini. Ya. Ya. Ketika sahabat ini meninggal, Nabi mengatakan, "Irsiluhu bima'in wa sidrin." Wala tuhammiruhu wala tuhannituhu wa kaffinuhu fi thawbaihi fa innahu wala nam, nam la tuhammiruhu wala tuhannituhu kafinu fi saubaihi fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Sahabat ini meninggal. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan irsiluhu bima'in wasidrin. Mandikanlah dia. Dengan air dan sidr. Air dengan sidr. Wa kafinuhu fi saubaihi dan kafanilah dia dengan kain ihram yang dia gunakan untuk ibadah haji itu. La tuhammiru, Jangan tutup kepalanya. Wala itu, Jangan beri wangi-wangian. Buka kepalanya. Jangan beri wangi-wangian. Seperti keadaan orang yang melakukan ibadah apa? Haji dan umroh. Sebagaimana ketika haji seorang tidak boleh memakai apa? Wangi-wangian. Tidak ditutup kepalanya. Kafanilah dalam keadaan seperti itu. Mandikanlah dengan air dan sidr kemudian kafanilah dengan dua kain kafannya ya, jangan dibuka atau ditutup kepalanya buka kepalanya wala Tuhan itu jangan diberi apa wangi-wangian kata Nabi Ali alaihi salatu wasallam fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbian karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah fa innahu sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan apa mulabbian bertalbiyah ada sebuah pelajaran penting bisa kita ambil ma'asyiral ikhwah. Musibah adalah sesuatu yang berat menimpa orang yang mendapatkan musibah. Namun di balik musibah itu ada kebaikan yang Allah Azza wa Jalla sediakan. Termasuk kejadian ini. Bagi keluarga sahabat ini tentunya sebuah apa? Musibah. Meninggal tapi sesungguhnya ada hikmah yang demikian mendalam, hikmah yang sangat banyak. Di antara hikmahnya, ya, apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu tentang sahabat ini, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Sesungguhnya dia akan dibangkitkan oleh Allah azza wa Jal dalam keadaan apa? Bertalbiyah. Kita berharap seorang yang meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan seorang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagaimana diakhiri hidupnya. Ada seorang yang dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan mengeluarkan darah. Mujahidun, orang-orang berjihad. Mengeluarkan darah, warnanya warna darah, tetapi baunya bau apa? Misik. Dibangkitkan seperti keadaan ketika dia meninggal. Sebagaimana orang yang ketika di dunia pekerjaannya adalah meminta-minta manusia. Dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan di wajahnya tidak ada daging sedikit pun. Tidak ada daging sedikit pun. Walaysa fi wajhihi tidak ada di wajahnya maz'atun minal lahm. Nah, ya, tidak ada lahm daging pada apa? pada wajahnya. Sahabat ini wafat dalam keadaan berihram. Maka Nabi mengatakan kebaikan bagi sahabat ini. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan apa ber, bertalbiyah. Hikmah yang lain dengan kejadian itu ada kebaikan bagi umat sesudahnya. Ketika terjadi orang yang wafat dalam keadaan apa? Haji atau umroh. Seandainya tidak ada kejadian ini, kira-kira apa yang dilakukan oleh manusia? Ya, datang ahkam, datang hukum dari Allah Azza wa Jal, dari Rasulnya. Apa yang harus dilakukan ketika seorang itu meninggal dalam keadaan haji dan umroh? Terlebih pada zaman ini. Banyak yang meninggal. Ya. Apalagi terjadi musibah dalam apa namanya ibadah haji seperti apa yang dilakukan oleh eh, dengan sebab dilakukan oleh orang-orang Syiah. Ya. Wafatnya sedemikian banyak kaum muslimin dalam ibadah haji. Atau mungkin meninggal karena tua, dan yang semisalnya. Apa yang harus kita lakukan atas mereka? Ada hikmah dari kejadian tadi, ya. hukum yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika ada seorang yang meninggal dalam keadaan apa? Ihram, maka dimandikan. yaksiluhu, bima inwasidrin, mandikanlah. Lalu bagaimana kafannya? Kafinuhu bayna fi thawbaih. Kafanilah dia dengan dua kain yang dia pakai. Ya. Terus bagaimana? Ditutup kepalanya tidak? La tuhammiru. Jangan ditutup kepalanya. Diberi minyak wangi tidak sebagaimana jenazah yang lain. Wala Tuhan itu. Jangan beri minyak wangi. Ya. Kemudian kita memiliki harapan semoga orang ini meninggal dalam keadaan apa? Baik, husnul khatimah fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbian. Demi Allah, tidaklah Allah menetapkan sesuatu kecuali ada hikmah yang demikian apa? mendalam maka hendaknya seorang memiliki husnudzan kepada Allah Azza wa Jal tentang apa yang menimpa dirinya dan apa yang menimpa orang lain ya. berhusnudzan kepada Allah Azza wa Jal ini termasuk wajibatul iman kewajiban iman wajib bagi kita untuk husnudzan kepada Allah Jalla wa Az ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ibadah haji adalah ibadah yang sangat agung ibadah yang sangat mulia ruknun min arkanil Islam salah satu rukun dari rukun-rukun Islam dan ini sebagian dari apa yang terjadi pada perjalanan haji wada Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalamnya ada ibar wa fawaid, ada ibroh yang banyak, ada faedah-faedah. Di situ ada kosos ada kisah-kisah yang kita bisa mengambil ibrohnya pelajarannya. Di situ ada asbabun nuzul, ada turunnya Al-Qur'an al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam Adina, dan ada kaidah agama yang kita yakini bahwasanya agama Islam ini telah Allah apa? sempurnakan tidak ada yang kurang dari agama ini semua yang dibutuhkan oleh manusia ada di dalam Islam ada dalam Al-Qur'an dan ada dalam sunnah juga ada di dalam perjalanan haji ini kewajiban kita untuk mentauhidkan Allah azza wajalla usuluddin Iman kepada rububiyah Allah, mentauhidkan Allah pada rububiyahnya, pada uluhiyahnya, pada asma wa sifat. Ada pada kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Juga ada dalam kalimat tahlil yang dibaca diperbanyak ketika hari Arafah la ilaha illallah wahdahu la lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada di situ ahkam, hukum-hukum yang bisa kita ambil terkait dengan ibadah haji, terkait dengan ibadah umrah, ya. tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh jamaah haji ketika dia mendapatkan sesuatu yang mengharuskan dia untuk melakukan larangan-larangan ihram. Kisah-kisah ini bisa kita ambil faedahnya. Ada juga nasih wa mansuh. Kita bisa mengambil nasih wa mansuh dari eh, sirah Nabi Ali salatu wasalam. Di situ ada adab dan muasyarah yang baik seorang suami dengan istrinya. Bagaimana Nabi Ali Shallallahu Wasallam ketika mendapatkan Aisyah radhiyallahu taala anha menangis ketika Aisyah sampai di kota Makkah dan tidak bisa melakukan ibadah nah, tawaf karena dalam keadaan haid. Nabi Ali Shallallahu Wasallam menghibur Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian memberikan jalan keluar untuk Aisyah radhiyallahu taala anha dan ini semuanya ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah sebagian dari perjalanan hidup Nabi Ali Alaihi wasallam pulang Nabi Ali Alaihi wasallam tinggal beberapa waktu di kota Madinah sampai kemudian terjadilah kisah yang demikian mengharukan yang juga merupakan bagian dari sirah Nabi Ali Shallallahu Wasallam yang perlu kita pelajari, perlu kita baca wafatnya Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadikan sebab kita mencintai Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga menjadikan sebab kita dikumpulkan bersama dengan Nabi Ali Shallallahu Wasallam bersama dengan para sahabat meskipun kita tidak bisa beramal seperti amalan-amalan mereka. Wa akhiran dan yang terakhir masyaallah ikhwah rahiman rahimakumullah kita wasiatkan kepada saya pribadi dan antum semuanya bahwasanya ya, ad-da'wah ilallah, nah, dakwah kepada Allah azza wajal menyebarkan mahasinuddin, keindahan Islam, menyebarkan keindahan Rasul alaihi salatu wassalam, hadyun Nabi alaihi salatu wassalam adalah tanggung jawab kita semuanya wa khususan terkhusus ahlu sunnati wal jamaah salafiyun ya. maka bersemangatlah antum semuanya dalam bertawun untuk membela agama Allah azza wajal ya. agama Allah Allah yang membela ya. kalau kita lari dari dakwah kita lari dari membela Allah akan menyiapkan manusia yang lain untuk membela agamanya maka kita memohon kepada Allah azza wajal semoga kita bisa bertawun untuk saling apa namanya eh, bantu membantu di dalam dakwah ilallah dan bersemangatlah untuk mengajak manusia mengerti al-haq dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah.